bersama Pantura Live Music. Ketoprak gitu nih Mas ya. Iya. Oke, selamat malam buat semuanya yang ada di sini. Yeah. Yang di sebelah kanan juga. Lo Mas sampai di situ apa ndak becek? Lebih becek kan punya lo, Dek. Lo <laughs> Ngarep omah, ngarep omah. Ah, mas gitu aja kan. ngono. Tidak boleh ber hmm, ya. Yeah. Banyak anak-anak yang yeah. kecil nggih. Yeah. Niki cak li mboten usah digugu Dek omongane rusak pun nggih. Eh, oke, langsung aja bersama dengan Pantura. Mau Dikasih. Ojo njaluk pega dulu, ya. setelah itu baru ngamen limo. Oke. Okay. Nah, dipersembahkan diantarkan bersama Pantura Live Music. Music. Toyo ki sesepuhku. Kaji Toyo ki wong tuaku. Beno sirahe botak, cahe cilik, eh oh, cahe piyayine cilik. Ning Kaji Toyo ki mesti ora tau gremengi aku. saya uangnya baik hati lho. Pripun? Aku mang kan dolan rono, ini kerupuk. kerupuk kayak perang pirang kilo Mas. Alhamdulillah matur suwun nggih, Pak nggih. <laughs> Ben-ben malih nggih, Haramu manana dadi bojoku.

iku rak CS awake dhewe to rek. Iya, mangkane kei bocoran e. Mosok ngomong apa rono omah? Jarine ngono Cali lek ning omah ora tau mlanjani bojone mek ngeloni tok jarine. Lho lho lho lho lho lho. Dik, iku bojoku nak ora tak keloni, ah. ora tak wenehi, Dik, aku diamo. Eh. Lho lho lho. Hai. <laughs> Iki ta. Ah. Eh. Mumpung orangnya di sini juga ya, iya. jadi bisa berklarifikasi. <laughs> Cak Li piye jarine? Eh iya iki iya, oh iya iki. Iya. Loh lho lho lho lho. Cak oh. ngomong. Eh iki ya iki. ini ya ayo. Ya Allah kenapa aku dihadapkan dengan orang-orang seperti ini ya <laughs> Rat, wes sabar matu, kebuk wetengmu, munduk. Jabang bayi. apa Mbak Ratna? Mana iya. ah, ya. Eh. Berarti langsung uh. dengan satu ciuman cepuk Ngono ah, langsung urip ya. Eh, eh, iya, iya. Langsung gak cedak. Sayang mana sayang mana? Jangan, saya sudah sembuh. Oh. Loh, aku pinginnya nggak sembuh lagi. Kemarin Mas Romli eh aku bilang ya. Nah. Hmm. Mas Romli punyanya udah kiwir-kiwir. Eh. Loh, emangnya berapa suwir? Kan tahu lihat dari giginya. Hmm. Iya. Giginya ya. Jangan-jangan nah. ya nana ke kota kongres. Lala, lala. Hmm. itu apa sih bokai? Nar? Nur. Eh, Iki ya. Aku nang ngendi? Ya Allah, aku apa kuat dengan godaan sembarangan? Baratna, kira-kira bisa buat pantun kayak Norma tadi nggak? Buat Mas Romli. Aku apa ya? Harus bisa. Ratna Andika, oh ye. Ngisin ngisin. Aku joget, ayo. Aku wedi mbak nguatne lek jam Aku kangen kalau sampean. Yo, iya, iya, ya bang Intange wong edan. Ya. Wes, apa ndak wakilna? Pergi ke Demang ya Tuhan. loh piye iki? <laughs> Oh, dibablas kayu. Iki malah lucu iki. Dibablas kayu. Ayo. Iya iya iya. Lah wong tabuhane gak iso padha mbak kowe. Hmm. Pergi ke Demang ya Tuhan membawa <laughs> Komplit. Eh. Sik sik sik. Eh, kowe mundur obatmu eh. diombe sik. <laughs> Obatmu diombe eh. sik. Yo. Eh, Mas. Bot-bote yo. Bot-bote golek dhuwit iku kaya ngono ya, ya Allah. Jempol pokoke Mbak Norma. Aku mendukung calon pati ngono iki. Eh. Akeh pendukunge. Iku calon guru agama. Hah? Agama apa sing diguroni koyo ngono? Agama setan. <laughs> Ha, apa ya? Hancur apa remuk apa apa nyunin apa, Bu? Kira-kira nek aku dibojo cali ngene dadine piye, Bu, aku, Bu? Wah. Wis mesti eh? jawabane jelas. Ajur. Hmm. Gonmu rowak rawek kabeh. Oh, nek aku rowak rawek, ramu ketagluk. <laughs> Ramu 啊！ <laughs> Hmm. Saya ucapkan juga selamat menempuh hidup baru buat Andika. Semoga kekal abadi selalu. Amin. Jangan lupa uh, cukup punya anak wolu saja. Oh. Ya. Maunya ke sebelas mas aku mas. Sebelas. Nah. Barang mudik eman-eman. Apa? Acur kabeh. belum tahu. Aku ilmune kucing cilita-cilita tare. <laughs> Biasa bu wong gunung.